Bertakwalah kepada Allah. Ikuti apa kata Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Kita semua adalah miliknya. Kita hidup karena pertolongannya. Kita bisa melihat karena Allah memberikan mata kepada kita. Kita bisa bergerak hari ini, bisa bekerja hari ini karena Allah mengasihi kesehatan kepada kita. Kita bisa melangkah karena Allah mengasihi kaki kepada kita. Semua yang kita miliki adalah karunia darinya. Bukan uang kita, bukan jabatan kita, bukan kehebatan kita. Kita bisa dapat pekerjaan karena Allah membuka pintu pekerjaan. Secerdas apapun seorang, kalau Allah tidak memberikan pintu pekerjaan, maka dia tidak bisa pekerjaan. Semua kita harus sadar bahwa kita hidup adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak gimana Allah. Itulah mengapa kita harus ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia patuh kepada bos, patuh kepada perusahaan, karena perusahaan ngasih gaji. Allah memberikan lebih besar daripada gaji. Seluruh gaji kita tidak akan sanggup membayar mata dengan yang kita bisa melihat. Seluruh penghasilan kita, seluruh hidup kita tidak akan sanggup membayar jantung kita. Kita semua tidak bermana tanpa pertolongannya. Banyak orang kalau untuk perusahaan bekerja keras, tapi untuk Allah mikir-mikir. Itulah mengapa kita setiap hari Jumat wajib berkumpul dan setiap khotib memberikan pesan agar mengajak bertakwa. Maksudnya mengajak mereka supaya bersungguh-sungguh ikut Allah. Jangan hanya bersungguh-sungguh ikut apa kata perusahaan, tapi bersungguh-sungguh ikut apa kata Allah. Kata Allah haram, tinggalkan. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Banyak orang Allah seringkali diabaikan. Kata Allah haram dikerjakan. Kata Allah kerjakan diabaikan. Inilah maka penting mengapa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Di bulan seperti ini, bulan Rajab, sebentar lagi kita akan masuk bulan Syawal. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadhan. Di bulan seperti ini, di hari seperti ini, Rasulullah SAW berkumpul bersama sahabat-sahabatnya memberikan pesan mengingatkan sebuah peristiwa penting bahwa akan ada acara besar yaitu acara Allah Subhanahu wa taala. Acara kolossal, acara kehambaan sepanjang bulan semua hamba Allah di seluruh dunia mereka melakukan kegiatan yang sama. Itulah acara bulan Ramadan, acara Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki acara ini. Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua proses ini. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala harus tahu acara ini. Siapa yang tidak tahu acara ini, dia akan kehilangan berbagai kenikmatan, berbagai kebahagiaan yang itu adalah merupakan rahasia syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat dan Allah. Tema khutbah hari ini adalah bagaimana kita seharusnya menyambut, mengisi, dan menghidupkan Ramadan. Harus saat ini kita menghidupkannya. Harus mulai hari ini kita bersiap-siap. Ini Rasulullah SAW bersama sahabatnya berkumpul. Dua bulan sebelum Ramadan tiba, menyampaikan khutbahnya kepada sahabat rindangnya Ramadan Perhatikan Dari bulan Rajab, bulan Syakban Sudah menampak rindangnya Ramadan Qad awallakum Syah Ramadan Syahur Mubarak Bulan yang berkah Bulan yang berkah Bulan yang seluruh keberkahannya Tidak bisa dibandingkan dengan keberkahan hidup setahun Bulan yang dilipat gandakan semua pahala Apa kata tidak pintu surga kecuali bulan Ramadan. Wahulikat Abu Bunal Ditutup pintu neraka. Belum pernah ada bulan ditutup pintu neraka kecuali bulan Ramadan. Wa sufidat dan diikat setan. Belum pernah ada bulan setan diikat kecuali di Ramadan. Perhatikan. Siapa yang mengerti Ramadan, maka dia akan bersungguh-sungguh bersiap-siap mulai sekarang. Salah orang yang masuk Ramadan tidak mengerti apa terpotong sehingga tidak tidak ada bedanya hari-hari biasa sama persis kegiatannya seperti Ramadan tidak berbeda kenapa karena tidak mengerti apa itu Ramadan dia tidak paham itu Ramadan pahamnya apa Ramadan hanya bulan puasa sehingga yang dia kerjakan hanya puasa amal-amal lain yang Allah dan Rasul ajarkan tidak dikerjakan karena itu dalam khutbah kali ini izinkan saya untuk menyampaikan hal ini karena ini adalah merupakan hakikat penting supaya kita mulai sekarang bersiap-siap. Yang pertama, bagaimana kita memaknai Ramadan? Hadirin sinaliman Allah. Paling tidak Ramadan ini ada tiga makna penting untuk kita paham. Yang pertama adalah al-isti'la al-hawa. Kita menguasai hawa nafsu. Kita mengontrol hawa nafsu. Itu target pokok yang ingin di zaman Ramadan. Di Ramadan, di siang hari, kita kadang-kadang harus makan. Sehingga warung-warung kosong masih penuh. Bandingkan dengan di luar Ramadan. Warung-warung kebuka masih kosong. Salat duhur kosong Kenapa? Karena nafsu yang menguasai manusia. Yang kedua, makna Ramadan adalah al ramadan pada syaitan, yaitu memenangkan atas syaitan. Semua godaan syaitan di Ramadan ditahan, dikendalikan. Kalau ada orang masih berbuat perbuatan syaitan di Ramadan, maka dia sudah Setan yang keterlaluan sudah. Setan yang sudah diikat masih tembus. Inilah makna bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengikat setan dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kepada setan jangan sampai dia melakukan godaan. Maka di sini bahwa Ramadan kita menang atas setan. Kepada yang halal saja bersama istri kita tidak mengerjakan, tidak melakukan hubungan. Kenapa? Sedang berpuasa. Maka tidak pantas seseorang yang berpuasa Ramadan. Selesai Ramadan, dia ternyata berzina apabila juga. Yang ketiga, target pokok Ramadan adalah at-ta'atul kamilah lillah, yaitu mentaati Allah secara total. 24 jam selama sebulan kita dikondisikan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Malamnya qiyamul mulai setiap detik baca Al-Qur'an, setiap waktu sholat kita berjamaah di masjid dan seterusnya, masjid penuh di rumah Ramadan. Maka seharusnya seorang muslim seperti di rumah Ramadan, dia hidup sepanjang hidupnya. Itulah makna penting untuk kita pahami bahwa target Ramadan adalah tiga. Menguasai nafsu, mengalahkan setan kemudian bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita menyambut Ramadan? Hadirin, Sirajul Rahimullah. Banyak orang tidak tahu Ramadan. Karena tidak tahu, maka dia tidak menyambutnya. Seperti seorang kedatangan tamu agung, dia tidak kenal, maka dia tidak menyambutnya dia akan kedatangan tamu yang agung, dia pasti menyambutnya. Jika yang akan datang ke perusahaannya, katakanlah seorang pemimpin negeri, presiden, misalnya, maka dia pasti akan membersihkan kantornya, akan membasah kumpul-kumpul dan seterusnya. Perhatikan bahwa orang yang mengerti datangnya tamu, dia bersiap-siap untuk menyambutnya. Maka kenalilah bahwa ini tamu agung datang setahun sekali. Siapa yang tidak kenal tamu ini, dia tidak akan menyebutnya. Dia tidak bersungguh-sungguh merasakan agung keagungan tamu ini. Akhirnya dia menyesal ketika Ramadan lewat tidak kebagian apa-apa. Yang kedua, berbanggalah dengan undangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengundang semua hambanya yang beriman perhatian undangan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam Wahai hamba-hambaku yang merasa punya iman Kata Allah Wahai hamba-hambaku yang merasa punya iman Aku mengundang kalian untuk ikut serta berpuasa di Ramadan Perhatikan, ini undangan Allah Siapa yang merasa tidak bangga dengan undangan ini berarti dia tidak bangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bangga dan diundang seorang direktur. Merasa bangga diundang seorang presiden. Merasa bangga diundang orang terhormat. Tetapi banyak orang tidak bangga diundang Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana cara menyambut Ramadan. Yang ketiga, belajarlah ilmu tentang Ramadan. Seorang untuk bekerja di sebuah perusahaan, dia harus belajar ilmunya. Maka, apakah masuk akal tanpa ilmu, mau sholat tanpa ilmu, mau puasa tanpa ilmu. Karenanya banyak orang menyanyikan waktu Ramadan. 24 jam Ramadan dibuang-buang waktunya. Padahal semuanya itu merupakan waktu yang paling berkah disia-siakan. Kenapa? Karena tidak mengerti cara mengisi Ramadan. Makanya cara menyambut Ramadan kita bersiap-siap dengan belajar ilmu tentang Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak puasa sunnah. Di antaranya adalah kita memperbanyak puasa Senin, puasa hari Kamis, puasa ayam lebih dan bahkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah SAW ketika masuk bulan Syawal, Rasulullah SAW yuksiru siyam memperbanyak puasa sampai dikatakan ma min syahri aksar min sya'ban yasum fi Rasulullah SAW tidak ada bulan melebihi bulan sya'ban di mana Rasulullah SAW berpuasa sunnah Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, kana Yusuf sya'ban kullahu. Rasulullah SAW berpuasa semua bulan Syakban. Subhanallah perhatikan. Kalau kita tidak belajar dari sekarang, sebentar lagi bulan Syakban kita tidak kebagian utama ini. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya kita menyambut Ramadan yaitu kita harus merasakan bahwa Ramadan bulan yang sangat Allah agungkan. Siapa yang tidak merasakan ini berarti dia punya perasaan yang mati. Perhatikan, di antara ibadah penting dalam Islam adalah ibadah perasaan. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat jasmani kita sholat, tapi Allah melihat perasaan kita sholat. Karenanya dalam sholat ada dua prinsip jasmani dan di saat yang sama ada sholat rohani itulah kehusuan sampai Allah firman dalam surat Al-Mu'minun Allah firman al hum fi salatihim khashi'un qad aflaha al-mu'minun al hum fi salatihim khashi'un siapakah orang mukmin di surga yaitu orang yang tidak hanya sholat jasmaninya tapi juga dia sholat perasaannya dia merasa khusyuk dalam sholatnya karena itu mata tidak khusyuk. Perhatikan Allah firman, "Fawailun lil musallin alladzina an salatihim sahun." Neraka masuk neraka yang salat. Kenapa? Karena hanya jasmaninya yang salat, hatinya lalai, perasaannya mati, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak orang salat tapi selesai sholat berbuat maksiat. Kenapa? Sholat jasmaninya saja, tetapi rohaninya tidak salat sehingga dia tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita cara mengisi Ramadan? Untuk mengisi Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan paket khusus dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah dari ayat 163 sampai ayat 100 sungguhlah berpuasa. Kutiba al Yang kedua kata Allah adalah bacalah Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Siapa yang masuk Ramadhan tidak pernah baca Quran, dia tidak kebagian Ramadhan. Perhatikan, Ramadhan kata Allah bulan Al-Quran. Maka siapa masuk Ramadhan tidak baca Quran tidak kebagian dari Ramadhan itu. Padahal ini adalah merupakan keutamaan. Karena itu Allah menutup firman-Nya dengan syukur kata Allah. Siapa yang bersyukur Ramadan tidak baca Quran, dia tidak mensyukuri Ramadan kata Allah. Wa la'allakum tashkurun. Perhatikan. Perkara yang ketiga kata Allah memperbanyak doa. Ayat berikut berbunyi wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan la'allahum yarshudun. Kata Allah, di Ramadan berbanyak doa. Kalau di bulan biasa, waktu saja hanya sepertiga bulan terakhir. Di Ramadan 24 jam saja. Terutama menjelang buka puasa. Inna lisa'im da'watan la turat kata Rasulullah Orang yang berpuasa doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kubair iftar menjelang buka puasa. Maksudnya dari sesudah asar sampai maghrib, bukan detik-detik menjelang dari sesudah asar sampai maghrib. Di situ dia duduk berzikir, banyak istighfar, seperti Rasulullah membaca doa pagi, membaca sore hari. Banyak ini doa-doanya yang penting untuk kita baca. Dan inilah mana penting bahwa kita bersungguh-sungguh untuk mengalukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah di antara program Ramadan dalam ayat berikutnya yaitu ayat Seratus 107 Allah Subhanahu wa taala firman wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al aswadi Minal al-fajr kata Allah ibadah penting Ramadan makan sahur makan sahur ibadah Allah menentukan waktunya bahwa waktu sahur yang paling baik adalah menjelang fajar sampai jelas terbit fajar karena itu Rasulullah SAW selalu makan sahur menjelang azan subuh dan banyak para sahabat yang juga makan sahur sampai mereka azan subuh dan ketika salah seorang sahabat seperti Aisyah Allah dia berhenti sebelum fajar Rasul menegurnya kenapa kau berhenti sebelum fajar kata Rasul teruskan sampai kamu mendengar azan sampai kamu mendengar azan fajar begitulah para sahabat Rasulullah SAW mereka sahur sampai mendengar azan fajar. Begitulah cara sahur yang baik. Allah sendiri yang mengajarkan. Tidak ada ajaran wajib berhenti sebelum fajar. Tidak ada ajaran. Boleh berhenti, tapi bukan wajib. Bukan wajib. Nah ini mana penting bahwa hakikat sahur adalah dilaksanakan menjelang fajar. Kenapa? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ingin membiasakan hambanya bangun sebelum fajar sholat tahajud dan sebagainya. Supaya dengan Ramadan mereka biasa bangun sebelum fajar. Karenanya sampai-sampai makan sahur ini diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Tasaharu fa inna bis sahuri barakah." Bersahurlah karena dalam sahur ada keberkahan. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah para malaikat mendoakan untuk orang-orang yang sahur dan orang yang sengaja tidak sahur meninggalkan sahur dikatakan oleh Rasulullah fasrun ma baina siyamina wa siyamil kitab akan sahur yang membedakan antara puasa kami dan puasanya orang Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur maka orang yang sengaja tidak sahur dia telah melakukan puasa seperti puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Perhatikan, ini penting ibadah sahur sampai disebut dalam Al-Quran. Kemudian acara puncak Ramadan Allah menutup dalam rangkaian itu dengan iktikaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tubashiruhunna wa antum maqifuna fil masajid." Perhatikan. Di sini Allah mengajarkan, jangan kamu dekati istrimu ketika kamu beriktikaf. Di sini acara puncak Ramadan. Allah seakan mengatakan wahai hamba-hambaku, aku sudah izinkan kamu beriktikaf di kantormu selama setahun, di rumahmu selama setahun. Aku hanya minta iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Perhatikan, ketika 10 pertama Ramadan, aku Hai, aku izinkan kamu bersama istrimu di malam hari. Di siang hari tidak boleh. Sebelum kedua, aku izinkan kamu bersama istrimu di malam hari. Siang hari tidak boleh. Tapi untuk Sepuluh hari akhir kata Allah. Sepuluh hari akhir perhatikan. Kamu itikaf tinggalkan istrimu. Kamu terus aku. Wala tumasyuhunna wa antum akifun fil masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya belum pernah meninggalkan itikaf 10 hari terakhir Ramadan. Inilah acara pokok Ramadan yang banyak orang Islam abaikan sehingga mereka tidak kebagian nikmatnya Ramadan karena ada puncaknya ternyata diganti dengan mudik naudzubillah min sampai kemudian akhirnya Ramadan tidak kebagian yang paling mulia nah di antara puncaknya adalah dia harus membunuh malam Lailatul Qadar Lailatul Qadar perhatian kata Allah Lailatul Qadri khairun min al syahr ibadah di mana malam Lailatul Qadar lebih baik, khairun, lebih utama, lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama seribu bulan. Seribu bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Seandainya ada seseorang dia beribadah 24 jam, tidak cari makan, tidak minum, tidak tidur, beribadah 24 jam dan itu mustahil selama 83 tahun 4 bulan. ditimbang pahalanya dengan pahala beribadah di malam Ramadan masih lebih baik pahala beribadah di malam Ramadan. Maka siapa yang tidak kebahagiaan Ramadan, maka dia seperti tidak kebahagiaan Ramadan. Perhatikan, ini penting sekali untuk kita maknai bahwa hakikat Ramadan adalah merupakan hakikat satu kesatuan tak terpisahkan. Semua sebuah pendidikan universitas di mana di dalamnya hamba-hamba Allah dibina bukan hanya puasa tapi dia bersungguh-sungguh mengisi semua yang untuk Allah SWT maka orang-orang yang tidak paham ini dia hanya puasa akhirnya apa? dia tidak kebahagiaan apa-apa kecuali hanya puasa yang dia kebahagiaan namun tidak benar kemudian penutup dari tempat ini adalah bahwa pada bagian akhir Ramadan para ulama berkhutbah di akhir Ramadan. Mereka mengatakan, "Kunu ibadallahu rubbaniyyin." Wahai hamba Allah, jangan hanya menjadi hamba Allah di Ramadan saja, tapi jadilah hamba Allah di sepanjang masa. Banyak orang pahamnya hanya ibadah di Ramadan saja. Di Ramadan baca Quran, selesai Ramadan baca Quran. Di Ramadan salat tahajud, selesai Ramadan tinggalkan tahajud mau sudah menjadi Kita harus menjadikan Ramadan sebagai titik perubahan. Inilah mereka yang Allah SWT inginkan. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyakum. شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين اللهم صل على محمد وعلى محمد ان الله وملائكته يصلون يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الاولين امين في الآخرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وفقنا الأبواب اللهم لا خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم وأعوذ بك شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات المغفورين عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإلى القربى وإلى الفحش والصدقة يأمركم بالمعروف وقال لكم بالصلاة